Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ikhwani din rahimani rahimakumullahu jami'a Pada pertemuan yang terlalu ya, Kita telah membacakan Perkataan Mujahid Ya itu terakhir ya Hadis Aisyah Pada pertemuan kita telah membacakan hadis Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu, fa huwa raddun maka di sini kita ambil faedah ya bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu amalan ya ini amalan yang baru membuat perkara-perkara baru fi amrina hadza ya maksudnya dalam agama ini ya kalau perkara baru bukan dalam agama ini boleh hukumnya ya ini yang salah manusia dalam menafsirkannya ya kullu bid'atin dolalah kata dia ya ada seorang ustadz yang mengatakan kullu bid'atin dolalah setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Berarti pesawat sesat. Ya, mobil sesat. Mobil. Kenapa? Karena ini perkara baru. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Helikopter sesat. Inilah orang yang bersesuaikan apa? Menyesuaikan dalil dengan hawa nafsunya. Kalau semua sesat, kata dia, ya, ini menjadikan apa? Sesuatu yang agama ini katanya tidak logis. Ya, oleh karenanya belajar dulu. Ya. Ataukah dia ini orang berilmu yang memang ya, ingin memalingkan umat dari kebenaran dan dikatakan kepadanya ya, bahwasanya kalau semua perkara yang baru ini adalah bid'ah dan bid'ah itulah sesat maka pesawat dan seterusnya itu adalah sesat ya. oleh karenanya ada bid'atun hasanah tadi ya ada bid'ah yang baik. Maka kita bantah di sini tidak ada pu, tidak ada satu orang pun dari para ulama yang mengatakan ya, perkara baru dalam masalah dunia itu hukumnya sesat dan semuanya di neraka tidak ada ya kecuali ya ente kecuali kamu yang mengatakan seperti ini ya ini bukan dari agama ya kullu bid'atin dolalah adalah setiap perkara bid'ah di dalam agama di dalam agama oleh karenanya ya sesuatu yang didofahkan kepada agama disandarkan kepada agama baik berupa tambahan-tambahan maupun pengurangan-pengurangan dalam agama maka inilah yang dinamakan mengada-ngadakan perkara kami sekarang kita tanya Nabi diutus untuk memperbaiki dunia kalian kah untuk memperbaiki agama kalian? Sedangkan Nabi saja ya, ketika melihat seorang sahabat bercapek-capek ya, mengawinkan kurma satu dengan kurma yang lainnya Kemudian para sahabat ini mengikuti ucapan Nabi. Setelah itu kurma-kurmanya pada matian. Tidak berbuah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bidunyakum. Kalian lebih mengetahui daripada aku ya, tentang dunia kalian. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disandarkan fi amrina hadza kepada dunia maka tidak ada tafsiran satupun para ulama yang mengatakan seperti ini. Ya. Akan tetapi yang dimaukan oleh ini hadis ini fi amrina, fi amrina ini ini urusan agama yang mana syariat berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalian ya kalian pun ketika mengambil perkataan Imam Syafi'i kenapa karena Imam Syafi'i katanya membagi perkara bid'ah ini menjadi dua yang pertama bid'ah mahmudah yang kedua bid'ah mazmumah kalian membawanya sesuai dengan pemikiran kalian bid'ah mahmudah sesuai pemikiran kalian, bid'ah yang baik itu sesuai pemikiran kalian, bid'ah yang jelek itu sesuai pemikiran, pemikiran kalian, sesuai hawa nafsu kalian. Kenapa tidak kalian kembalikan ke Imam Syafi'i? Masih ada kitab para ulama yang menuliskan kemauan apa yang dimaukan dari Imam Syafi'i dari bid'ah mahmudah dari bid'ah mazmumah Kata Imam Syafi'i, ya, disebutkan oleh para ulama, yang dimaukan bid'ah mahmudah tadi adalah bid'ah ya yaitu bid'ah dari segi lugawi ya seperti perkataan Umar ni'mal bid'ah hadhi atau ni'matul bid'ah hadhi Ya, sebab baik nikmat adalah ini. Dan juga ditafsirkan oleh para ulama dari ucapan Imam Syafi'i sendiri bahwa Imam Syafi'i mengatakan yang namanya bid'ah mahmudah tadi yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma' para ulama' Mana sekarang ijma' para ulama? Yang paling rendah saja kita ambil. Mana sekarang ijma'nya para ulama? Kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang tentang perbuatan-perbuatan kalian. Ini kalau kalian mengambil perkataan Imam Syafi'i, apalagi di Al-Qur'annya, apalagi di sunnahnya. Memang kalau kalian jujur untuk mengambil ucapan Imam Syafi'i. Kalian ambil itu saja. Sedangkan bid'ah mazmumah tidak akan ambil. Bid'ah mazmumah dalam Syafi'i yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau yang bertentangan dengan syariat ini, yang menyisi syariat ini. Yang tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, para sahabat mengajarkannya, maupun ijma'nya para ulama. Nah disinilah, ya, kalau kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita, ya seperti ini jadinya. Ya. Ucapan para imam diputus-putus tidak dikembalikan secara seluruhnya kepada yang mengucapkan tadi. Kalau saja Imam Syafi'i ya, hidup di zaman kita, mungkin mereka, mungkin Imam Syafi'i akan mengingkari kalian. Tapi itulah ya, yang namanya zindik, orang ya, orang-orang yang mengaku Islam, namun dia adalah orang munafik dalam Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam, mereka tidak akan pernah diam. Ya. Mereka akan mengambil ucapan imam ini, ucapan imam ini, ucapan imam ini, tapi tidak seluruhnya. Dinukil tapi diputus. Dinukil tapi diputus, dinukil tapi diputus. Begitu pula Al-Quran. Dijadikan mereka seperti itu. Oleh karenanya, ya. di sini kita jelaskan bahwasanya man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun ya maka amalan tadi itu tertolak dan juga ya para imam ya mengucapkan yang namanya bid'ah itu ya adalah sebuah jalan ya, yang diada-adakan dalam agama ini. Ya. Sebuah jalan ya. Tariqatun fid din mukhtara'ah tadahi syariah, tadahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu aw ma yuqsadu bit tariqati asy-syar'iyyah ya jadi ya namanya bid'ah kata yang misak asy-syatibi bahwasanya adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam agama ya yeah yang membuat-buat syariah, membuat-buat syariah dimaksudkan atau ditujukan dengan jalan tadi di atasnya adalah ya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mereka. Ya. Dan sudah kita jelaskan ya dan juga dijelaskan oleh para ulama ya, salah satu jalan kebitahan ya adalah mengada-ngadakan ya dalil yang jelasnya umum ya, dalil yang jelasnya itu umum dijadikan menjadi ibadah yang khusus ya atau kata para ulama sebabnya umum, sebab-sebabnya umum. Misalkan, ya. Ketika kita membaca salawat Nabi, ya. Umum kan? Kapan saja waktunya kita bersalawat kepada Nabi? Di mana saja kita bisa bersalawat kepada Nabi? Ya, terutama hari-hari Jumat. Ya, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi. Ya, hari Jumat panjang waktunya. Ini ya, tidak. Ya, dia berusaha kepada Nabi ketika salaman. Assalatu wassalamu alaihi wasallam. Ketika bersin, Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaihi. Ini perkara yang umum, kenapa dijadikan khusus? Kenapa dikhususkan ketika salaman saja? Kenapa dikhususkan ketika bersin saja? Ya, banyak sekarang ini. Ya. Ketika kita bersalaman, coba ya mereka akan mencoba apa Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah ya mudah-mudahan mereka semua itu dapat hidayah dari Allah azza wa jalla ya karena mereka kebanyakannya mengikuti ustadz-ustadznya mengikuti kiai-kiainya yang seperti itu kiainya yang seperti itu ustadz-ustadznya yang mereka ya akhirnya mengikuti jalan orang-orang tadi. Dan juga sudah kita jelaskan ya bahwasanya ya dalam hadis Abu Hurairah sebutkan kullu ummati al jannah illa man aba. Ya. Setiap umatku dia akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ya. Qila man yaba. Ya. Dikatakan siapa yang enggan tadi? Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atau ani dahol jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa ya, yang dia bermaksiat kepadaku, maka dia itu adalah orang yang enggan. Maka inilah ya ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang tidak mau ya masuk Islam ataupun tidak mau masuk Islam ataupun tidak mau dia setelah masuk Islam tidak mau mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita lanjutkan bacaan kitab wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya dalam kitab sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ya. Ini sahih maksudnya sahih Imam Bukhari ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu damim ri'im bighairi haqqin liyuhriqa damahu liyuhriqa damahu rawahu al-Imam Bukhari ya dalam sahih Muslim ya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga ya ada tiga ya yang pertama mulhidun fil haram. Ya. Orang yang berpaling dari ketaatan. Ya. Atau orang yang melakukan kemaksiatan ya, di tanah haram. Apa itu tanah haram? Di mana? Di di Mekah dan di Madinah ya entah itu mulhid ini dia itu ya dalam akidah ataupun dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka ini adalah dosa yang termasuk dosa besar. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Ya. Dan orang-orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah-sunnahnya dari sunnah jahiliyah. Ya kebiasaan dari jahiliyah dia cari ya dalam Islam ini dan yang ketiga ya dan orang yang dia menginginkan darah manusia tanpa hak ya dia ini maksudnya liyuhri qadamahu ya untuk mengalirkan darahnya, untuk meneteskan darahnya tadi. Ya, ini tujuannya untuk membunuh. Ya. Disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Ibnu Taimiyah, qaulu sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyad muqayyadatin ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wataniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin min kulli mukhalifin lima jaa bihi al mursalun ya berkata Ibnu Taimiyah ya yang dimaukan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah itu ya sunnah jahiliyah jahiliyah ini tahu ya sebelum apa datangnya Islam ya Sebelum apa? Datang Islam. Yaitu yang berada di bawahnya seluruh dari perbuatan-perbuatan jahiliyah secara mutlak ataupun secara muqayyadah ya. Secara mutlak ataupun secara tertentu. Ya. Eh yaitu ya pada seseorang ya duna syakhsin. Ya. Ini maksudnya pada seorang tanpa memikirkan yang lainnya. Ya, maksudnya tidak ada perbedaan antara orang itu dengan orang ini. Yaitu baik itu dia itu orang kitabiah. Kenapa orang kitabiah ini sebelum apa? Sebelum Islam juga. Ya, Yahudi kah, Nasrani kah dan seterusnya. Awasaniyah ataupun orang-orang yang menyembah wasaniyah apa? Menyembah patung, berhala, au ghairi ataupun selain keduanya yang dia yang setiap orang-orang tadi ya melakukan perbuatan menyelisihi dari apa-apa yang datang ya dengannya orang-orang yang diutus tadi al-mursalun. Nah, ini namanya jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah itu ya sesuatu ya yang menyelisihi syariat Islam yang datangnya sebelum Islam itu datang perbuatan-perbuatan jahiliyah ya nanti kita akan membahasnya ya dalam kitab masa irul Jahiliyah banyak ya perbuatan-perbuatan jahiliyah ya di antaranya an-na'i ya perbuatan jahiliyah ini padahal ini an-na'i ini ya menangis-nangis dengan berteriak-teriak ya tidak terima dengan musibah Allah tidak terima dengan takdir Allah dan seterusnya merobek bajunya memukul mukanya menggundul rambutnya dan seterusnya itu diantara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mana kaum muslimin sekarang apa masih ada yang melakukannya bahkan banyak yang melakukannya ya beliau di kuburan ya Padahal wanita itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggiring jenazah. Ya. Bahkan, ya. Mazhabnya Imam Hambal, Imam Ahmad Ibn Hambal, bahwasanya makruh bagi wanita itu untuk ya menggiring jenazah bahkan pun mereka pun ya memakruhkan wanita untuk berziarah ke kuburan ya karena banyak dalilnya Kenapa? Karena wanita tidak bisa menahan tangis. Kalau dia menangis sudah, ya semaunya dia disuruh diam tambah lagi nangis. Tidak bisa menahan tangis tadi. Itulah wanita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para wanita untuk ya menggiringi jenazah ketika ada jenazah keluarganya meninggal dunia. Kita baca syarahnya ya. Qauluhu ya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadun nas ini manusia yang paling dibenci fihi isbatul bughdi lillahi subhanahu wa ta'ala fahuwa jalla wa ala yubghidu ahla syarri wa ahla al kufri wa yuhibbu al khairi wa ahla al iman ya maka di sini ya ditetapkan adanya sifat bugut ya sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Sifat marah. Fahuwa jalla wa ala maka dialah ya. Jalla wa ala ya. Dia marah kepada para pelaku kejelekan para pelaku kekufuran dan mencintai para pelaku kebaikan dan para pelaku iman ya orang-orang yang beriman mulhidun fil haram ya Al-ilhadu huwa al-mailu wal muradu bi al-mailu an taatillah ila ma'siyatih. Ya. Mulhid fil haram ini al-ilhad yaitu ya kecondongan ya dimaukan di sini ya al mailu kecondongan ya dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepadanya maksudnya ya berpaling dari ketaatan tadi menuju kemaksiatan wa ilhadu muharramun fi kulli waqtin dan perbuatan ilhad ini berpaling ini ya berpaling dari kebenaran, berpaling dari ketaatan dan melakukan ke, dan melakukan kemaksiatan ini ya haram hukumnya, diharamkan hukumnya pada setiap waktu wa fi kulli makan dan juga pada setiap tempat. Walakin al-ilhada ya, walakin al-ilhada fil haram asyaddu akan tetapi perbuatan berpaling tadi <clears throat> dari ketaatan menuju kemaksiatan ini di tanah haram itu lebih apa? Lebih lebih apa? Lebih parah. Fahuwa haramullah azza wa jalla. Ya. Lebih parah, ya, lebih keras siksaannya. Fahuwa haramullah azza wa jalla alladhi amara Allah azza wa jalla ayyuhtaram. Ya. Maka dia itu adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar ya untuk dihormati ya sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ya baik itu tempat-tempatnya ya ataupun ya waktu-waktu haram. Waktu-waktu haram maksudnya apa? Hah? Ada waktu yang haram juga. Kalau tempatnya sudah tahu kita di ya, Mekah dan Madinah. Kalau waktu haram maksudnya? Hah? Bulan haram, ahsan, ya. Apa bulan haram? Kata para ulama, salasun mutawaliyat ya, wa wahidu baina jumada atau ba'da jumada. Apa? Rajab, satu eh tiga bulan itu berurutan ya satu bulan itu setelah bulan Jumada Jumadanya Jumadil awal jadi Jumadil akhir Rajab setelah itu Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Hasan ya maka ini ya kalau terkumpul bulan tadi ya di tempat yang haram pulang ya, di Mekah ya, bulan Zulqa'dah bulan Zulhijjah ya ini bulan apa nih bulan bulan haji ya kalau perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan pada perbuatan pada bulan-bulan ini dan tempat yang haram tadi ini Mekah dan Madinah maka ini lebih lagi lebih parah lagi siksanya lebih keras lagi azabnya ya lebih keras lagi keharamannya ya wa ayyamanan nasu fihi ya dan hendaknya ya ya bulan tadi atau tempat tadi dihormati dan juga hendaknya manusia ya dia ya merasa aman pada tempat tadi dan bulan tadi wala yu'tada ala ahadin ya dan tidak boleh ya berbuat kejelekan ya berbuat kemaksiatan ataupun mengancam ataupun yang lainnya ya kepada salah seorang pun hatta tuyur ya bahkan burung wasaid la tunaffar ya bahkan burung ya dan hewan-hewan ya buruan hewan buruan apa aja hewan buruan sapi diburu bertahun <laughs> hewan buruan banyak ya burung tadi ikan apalagi dop ya diburu itu apalagi kijang dan seterusnya ya karena baru tahu ya ada sapi diburu ah dulu ya sapi itu diternak ya kambing gunung ada ya dan seterusnya maka ini tidak boleh ya dikejar tidak boleh diburu ya dikejarnya tidak boleh apalagi diburu ya wa hatta al khala alladhi huwa al ushbu la yuqta dan bahkan sampai al khala eh, khala ini kita bisa sebut ilalang rumput ya yang dia itu adalah usyuk ini ini rumputan ya maka tidak boleh dipotong wa kadzalika syajar la yuqta' fil haram fa kaifa bidamil adamiyin wal i'tida'i alaihi alaihim ya dan demikian pula ya pohon-pohon ya, pohon-pohon ya, di Masjidil Haram di daerah Mekah dan Madinah itu tidak boleh dipotong. Ya. Maka bagaimana ya dengan darah ya anaknya Adam dan perbuatan ya menyakiti anak Adam tadi. Maka di sini kita ambil faedah ya. ya kalau pepohonan ya hewan-hewan ini diharamkan untuk dipotong atau dibunuh dihancurkan maka bagaimana ya hukumannya bagi orang-orang yang membunuh kaum muslimin ketika waktu haji sebagaimana dilakukan apa oleh Syiah Rafidhah udzubillah min dalik ya mereka bilang jihad jihad la haula wala quwata illa billah